Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita dipertemukan di majelis yang mulia di salah satu masjid min masajidillah. Kita memanfaatkan waktu ba'da salat ini untuk bersama-sama kita sedikit membahas masalah dari masalah-masalah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu terkait dengan musibah dan bagaimana seorang muslim seorang yang beriman menghadapi musibah yang Allah Jalla wa ala ya timpakan kepadanya. Di antara perkara yang penting untuk kita ketahui, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya masaib, musibah-musibah itu perkara yang pasti akan dirasakan oleh setiap orang yang hidup di dunia ini. Semua akan merasakan. Baik dia orang yang beriman. Atau dia bukan orang-orang yang beriman. Baik dia seorang muslim. Atau bukan seorang muslim. Ya. Mesti akan mendapatkan sesuatu yang menimpa dirinya. Dan tidaklah Allah Jalla wa'ala menjadikan kehidupan dunia ini kecuali untuk menguji hamba-hambanya. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kematian dan menciptakan kehidupan untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Iya. Dari ayat ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah kita mengetahui bahwasanya ya kehidupan di dunia ini yang dilalui oleh seluruh manusia mesti ya seorang akan mendapatkan ujian dari Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ketika seorang ya memahami ini dan mengetahui ini niscaya ya dia akan bersiap untuk menghadapi apa yang Allahu Jalla wa'ala tetapkan menimpa dirinya. Dan akan terpisahkan manusia menjadi dua. Yang pertama yaitu orang-orang yang dia berhasil di dalam menghadapi musibah. Berpegang dengan bimbingan dari Allahu Jalla wa'ala dan Rasulnya. Dan golongan yang kedua yaitu orang-orang yang mereka ya menghadapi musibah tidak dengan bimbingan Allahu Jalla wa ala dan Rasulnya. Ya tinggal kita memilih. Apakah akan mengambil jalan yang pertama dan itu yang semestinya ditempuh oleh seorang hamba Allah Azza wa Jalla, oleh seorang muslim, seorang mukmin atau kemudian mengikuti jalan syaitan untuk ya menghadapi musibah tidak dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Nah, semua mendapatkan musibah. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang yang berharap di dunia ini tidak ada musibah, ya, tidak mendapatkan kesulitan, tidak mendapatkan bala, itu sesuatu yang mustahil. Para nabi, para rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga mendapatkan ujian dari Allah Azza wa Jal. Coba baca sirah, baca sejarah para nabi, para rasul, bagaimana Allah Jalla wa ala menguji. Bahkan di dalam hadis Nabi mengatakan inna ashadda al-bala al-anbiya summal amsal fal amsal inna asyaddan nasi balaan al-anbiya summal amsal fal amsal manusia yang paling berat mendapatkan ujian adalah para nabi summal amsal fal amsal kemudian yang berikutnya dan berikutnya jadi mesti akan mendapatkan ujian Masoib. Coba lihat bagaimana Nabi kita alaihi salatu wassalam. Sodaka Rasul alaihi salatu wassalam. Benar kata Rasul alaihi salatu wassalam. Bahwasanya yang paling berat mendapatkan ujian adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para Nabi, para Rasul. Ya. Bagaimana beliau di Mekah. Iya, berdakwah. Diuji oleh Allah Jalla wa'ala. Musibah menimpa beliau alaihi salatu wassalam. Beliau punya putra tujuh putra putri. Dan semuanya meninggal sebelum beliau wafat. Kecuali seorang saja yaitu Fatimah. Yani semua putra putri Rasul wafat dalam keadaan beliau masih hidup. Ya. Kecuali siapa? Fatimah. Beliau punya putra bernama Abdullah, Al-Qasim, Ibrahim, ini tiga putra Nabi Ali salatu Wasam yang wafat dalam keadaan beliau masih hidup. Masih kecil. tuh ya. Kemudian Ummu Kulsum, Ruqayyah, Zainab. Ini putri, tiga putri Nabi Ali salatu Wasam juga wafat ketika Rasul masih apa? hidup. Adapun Fatimah radhiyallahu taala anha ya, wafat meninggal enam bulan sesudah Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, Wabillahi taufik. Belum musibah-musibah yang lain yang menimpa Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Bagaimana Nabi Ali Shallallahu Wasallam menghadapi ya kekerasan orang-orang musyrikin Quraisy. Sampai pada puncaknya Nabi Ali Shallallahu Wasallam diusir dari kota Mekah, diusir dari tempat kelahiran beliau, diusir dari tempat beliau tumbuh berkembang dan kerabat-kerabat beliau. Diusir dan bukan sekedar diusir saja, dalam keadaan beliau akan dibunuh oleh kufar, musyrikin Quraisy. Dikepung rumah Nabi alaihi salatu wassalam oleh para pemuda yang sudah siap dengan pedang-pedangnya untuk membunuh Nabi alaihi salatu wassalam ila akhirih. Berbicara tentang musibah, ujian yang menimpa Nabi alaihi salatu wassalam, kita akan mendapatkan bagaimana beliau alaihi salatu wassalam mendapatkan ujian dan mendapatkan musibah. Apa di antara faedah kita membaca masaib musibah yang menimpa Nabi alaihi salatu wassalam? Ini penting, ikhwan. Kaum muslimin dan muslimat rahiman rahimakumullah. Ya. Terkadang kita mendapatkan musibah dan sering kita mendapatkan musibah. Ya. Apa yang harus kita perbuat? Apa yang harus kita lakukan? Ada contoh dan tauladan di hadapan kita, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang ingin ya, selamat dari masaib, dari musibah-musibah, kemudian dia keluar dari musibah dalam keadaan mulia, dalam keadaan dirahmati Allah, dalam keadaan diridhoi oleh Allah, lihat contohnya. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa Nabi alaihi salatu wasallam kecuali dihadapi oleh Nabi alaihi salatu wasallam dengan yang terbaik. Dan tidaklah musibah menimpa Nabi alaihi salatu wasallam kecuali beliau keluar dalam keadaan ya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kebaikan, mendapatkan kemuliaan. Ini diantara faedah kita mempelajari ya sirah pelajaran pelajaran dari perjalanan hidup Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi membaca sirah Nabi itu bukan sekedar membaca kisah. Dibaca kisah ya seperti pengantar tidur tidak. Kita belajar sirah Nabi artinya kita mempelajari ya kehidupan orang yang terbaik. Kekasih Allah, Nabi Allah, Rasul Allah alaihi salatu wassalam. Termasuk di antara bab yang penting untuk kita perhatikan adalah bagaimana Nabi Ali Shallallahu Wasallam menghadapi ujian-ujian dari Allah Azza wa kemudian beliau mendapatkan kemuliaan di dalam menghadapi apa namanya ujian-ujian itu. Nah, Maasirul muslimin rahiman rahimakumullah. Nah, berangkat dari situ kita akan masuk pada pembahasan yang terakhir barangkali. Nah, sedikit mengingatkan mada naf'al, apa yang seharusnya kita lakukan ketika kita mendapatkan musibah. Yang pertama, hadapi musibah itu dengan iman kepada Allah. Ini sebab ya, seorang akan mendapatkan kebaikan. Hadapi musibah yang menimpa kita dengan iman. Kebakaran rumah, anak sakit, ya, keluarga ada yang meninggal, ya, harta hilang, ila akhirih. Banyak sekali musibah, jenis musibah. Ya. Usaha gagal, usaha lagi, gagal lagi, usaha lagi, gagal, berkali-kali gagal. Masaib, musibah, musibah. Ya. Nanam padi yang biasanya sukses, berhasil, ya. Gagal tanam, gagal panen. Sudah hampir mendapatkan hasil, ya dimakan mereng ini kan musibah. Baik. Ketika seorang mendapatkan musibah itu, bagaimana dia mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah hadapi ya, musibah itu dengan mada? Dengan iman. Ya. Mengimani bahwasanya itu semuanya adalah dengan takdirnya Allah Azza wa Jalla. Ada qadarillah dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Dan itu diajarkan oleh Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan ihris ala ma yanfa'uk. Wasta'in billah wala ta'jaz. Wa in asabaka syai' fala taqul law fa'altu kadza wa kadza kana kadza wa kadza walakin qul qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Ini wasiat Nabi alaihi salatu wasallam ihris ala ma yanfa'uk Bersemangatlah kamu melakukan perkara yang bermanfaat untukmu. Wasta'in billah, jangan lupa minta tolong pada Allah ketika kamu menempuh perkara yang bermanfaat. Wala ta'jaz dan jangan kamu lemah. Usaha, usaha ditempuh. Wa in asabaka syai' namun ketika kamu dalam berusaha, dalam kamu melakukan sesuatu menimpa kamu musibah, wa in asabaka syai' ya, maka jangan kamu mengatakan, kenapa saya harus seperti ini? Dulu kalau saya tidak kayak gini, tidak akan kayak gini. Ya. Kenapa saya dulu melakukan seperti ini? Jadi kayak gini hasilnya. Nah, menikah dua tahun tidak punya anak, lima tahun tidak punya anak, tujuh tahun tidak punya anak, kemudian mengatakan kenapa saya harus menikah dengan fulana? Ya, kenapa saya menikah dengan fulana? Kalau dulu saya dengan itu saja. Ya, ini contoh misal. Ini contoh ujian dari Allah Azza wa Jalla. Kenapa saya harus naik motor ini? Kalau tadi naik motor itu, motor itu tidak akan kecelakaan. Kenapa saya harus memberi, membeli karcis ini, jam ini sampai ini? Terjadi kecelakaan. Jangan seperti itu. Kalau menimpa musibah, katakanlah qaddarallah wa ma syaa fa'al. Ini adalah takdir Allah. Wa ma syaa fa'al. Dan apa yang Allah kehendaki mesti terjadi yakni diserahkan semuanya kepada Allah dan meyakini bahwasanya segala sesuatu yang terjadi itu tidak luput dari ilmunya Allah dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala qad qaddarahu telah menakdirkannya. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Jalla wa berfirman, "Wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan hidayah kepada apa? dirinya, hatinya diberi hidayah oleh Allah. Ayat ini dikatakan oleh ahlu tafsir, ayat ini terkait dengan seorang yang mendapatkan musibah. Wahuwa ya'lam, kemudian dia meyakini dan mengimani bahwasanya itu adalah dengan takdir Allah Azza wa Itu semua takdir Allah. Apa pahalanya? Yahdi qalbah. Allah akan memberikan hidayah. Jadi musibah yang menimpa dia itu diganti oleh Allah karena dia hadapi dengan iman dengan hidayah. Iya. Jadi apa yang hilang itu tidak bisa dibandingkan dengan apa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Berupa apa? Hidayah. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Dan barang siapa yang menghadapi musibah itu dengan iman, taib, tadi keutamanya apa? Allah akan memberikan hidayah, petunjuk bagi dia. Dan dengan petunjuk itu, ya, dia akan semakin kokoh dalam menghadapi musibah. Dia akan semakin mudah di dalam mencari jalan keluar untuk menghadapi musibah itu. Karena Allah beri hidayah. Di antara keutamaan yang lain ketika seorang itu menghadapi musibah dengan iman, ya, dia akan diselamatkan dari pintu-pintu syaitan. Dalam hadis tadi Nabi mengatakan, jangan kamu mengucapkan seandainya saya seperti ini, mestinya tidak akan seperti ini. Jangan jangan mengucapkan seandainya, seandainya. Kenapa? Karena kalimat seandainya itu ya akan membuka pintu-pintu apa? Syaitan. Syaitan akan bermain. Masuk dalam hati kamu. Ada was-was pada dirimu. Akhirnya membenci takdir Allah, membenci keputusan Allah Subhanahu wa taala, menjadi dirinya ini lemah, lesu, tidak punya semangat untuk menghadapi apa namanya? ya, kenyataan yang ada Ya. Kemudian syaitan masuk ke dalamnya dan dibisiki dengan bisikan-bisikan yang banyak. Bukan perkara yang menguntungkan. Ketika seorang mendapatkan musibah, hadapilah dengan iman. Maka dia akan mendapatkan hidayah dan dia akan diselamatkan dari pintu-pintu syaitan. Bisikan-bisikan apa? Syaitan. Kemudian ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Ini yang pertama, hadapi dengan iman. Sanian yang kedua, ya ketika seorang mendapatkan musibah masaib ya banyaklah minta tolong kepada Allah doa dan ini termasuk asbab azimah sebab yang sangat besar untuk seorang mendapatkan jalan keluar adalah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ya. Dikejar oleh tentaranya siapa? Fir'aun. Dikejar sudah. Ya. Mau dibunuh ini Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ya. Karena dia beliau memukul, ya memukul biasa tapi mati pengikutnya siapa? Ya, Firaun. Sampai pada kisah disebutkan Nabi Musa dikejar. Dikejar. Bayangkan satu orang dikejar oleh apa? tentara. Apa tidak takut itu? Dan memang Nabi Musa alaihi salatu wassalam keluar dalam keadaan apa? Khauf. Takut. Sampailah beliau ke negeri Madian. Sampai di negeri Madian dan di antara yang Allah kisahkan tentang Nabi Musa alaihi salatu wassalam beliau berteduh di bawah sebuah pohon kemudian beliau berdoa Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, wahai Rabbku, aku fakir. Aku miskin di hadapanmu ya Allah dan aku butuh dengan apa yang kau turunkan berupa pertolongan. Ya. Butuh bantuan Allah Azza wa Jawa. Ya, tidak lama setelah berdoa, kepada Allah Azza wa Jal datang kemudian demi kemudian, ya atau tidak? Nabi Musa kemudian menikah ya dengan seorang wanita yang afifah, wanita yang mulia dari keluarga yang mulia, kemudian tinggal juga dalam keadaan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah sampai kemudian ya Allahu Jalla wa ala mengutus Nabi Musa kepada Firaun untuk berdakwah, mengajak dia untuk masuk dalam agama Islam, agama yang mulia. Doa akan menjadi sebab ya seorang apa namanya diberi jalan keluar. Ya. Sepertinya kita belum pernah mendapatkan kondisi yang seperti itu. Dikejar oleh tentara yang banyak. Pernah belum? Dikejar tentara. Tidak tahu kemana kita akan lari. Tahu-tahu tersesat di sebuah tempat. Ya. Pikirannya macam-macam. Makan apa, mau nginap di mana. Nah, belum pernah kita seperti itu. Ya. Ternyata Nabi Musa Ali salatu wasallam berdoa kepada Allah. Datang pertolongan Allah. Kisah yang lain juga Nabi Yunus Alihi salatu Salam diuji oleh Allah Jalla wa ala musibah ya musibah yang musibah ini juga sepertinya belum pernah kita rasakan dan eh, tidak pernah akan dirasakan musibah seperti para nabi dan rasul dimakan oleh ikan al hud di dalam perut ikan Kegelapan perut ikan, kegelapan lautan, kegelapan malam. Yang secara perhitungan manusia tidak mungkin akan selamat dari ujian tadi, musibah tadi. Ya, bagaimana seorang bisa hidup di dalam perut ikan? Namun disitulah ketika seorang menyandarkan urusannya kepada Allah, berdoa kepada Allah. Apa doa Nabi Yunus alaihissalatu wassalam? La ilaha illa anta subhanak Inni kuntu minal zalimin. Iya. Dan yang seperti ini ma'asyiral muslimin dibutuhkan oleh kita semuanya yang mendapatkan musibah. Dan yang namanya rumah sakit itu ya banyak orang mendapatkan masaib musibah. Ya, ada yang kecelakaan, ada yang sakit ini, sakit itu, ila akhirnya. Masaib musibah-musibah. Hadapi dengan iman. Hadapi dengan banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Doa memohon kemudahan demi kemudahan. Berdoa seperti doanya Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. Ya Ada faedah penting sebelum kita tutup ma'asyiral muslimin. Adalah Nabi Yunus mengucapkan kalimat tauhid. La ilaha illa anta. Inilah kunci segala kebaikan. Kunci segala keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Seorang mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Yang tentunya kalimat ini bukan hanya sekedar untuk diucapkan. Kalau sekedar untuk diucapkan burung beo saja juga bisa, ya kan? Bisa itu ucapkan kalimat itu tadi. Ya. Bahkan kalimat-kalimat yang lebih susah lagi. Tetapi maksud dari kalimat la ilaha illallah bukan hanya sekedar lesan, namun lesan mengucapkan la ilaha illallah. Dan itulah yang ada pada Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Sehingga kalimat yang beliau ucapkan itu memberikan pengaruh. Diberi oleh Allah jalan keluar. Lesan beliau mengucapkan la ilaha illa anta subhanak. Inni kuntu minal zalimin. Lesan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Hati juga meyakini bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali Allah. Betul-betul meyakini yang berhak untuk diibadah itu hanya Allah. Tidak ada yang lain. Yang berhak untuk kita sholat hanya Allah. Kita rukuk juga hanya untuk Allah. Kita sujud hanya untuk Allah. Menyembelih hewan-hewan sembelihan juga untuk Allah. Korban, akekoh, atau sembilan-sembilan biasa untuk kita makan dagingnya. Kita mengucapkan bismillahi. Allahu Akbar. Mengucapkan bismillah wajib untuk mengucapkan basmalah. Dan juga hati kita itu meniatkan untuk Allah Azza wa Jalla. Bukan untuk selain Allah. Bukan untuk Dewi Sri. Bukan untuk Nyai Roro Kidul. Bukan untuk jin. Bukan untuk syaitan. Lah. Untuk Allah. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah engkau wahai Nabi untuk Rabbmu. Wanhar. Dan sembelihlah juga untuk apa? Rabbmu. Ya. Hati meyakini bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadai ilallah kecuali Allah. Kemudian juga dibuktikan. Ya, dalam kehidupan kita betul-betul kita berusaha dalam hidup ini semuanya untuk Allah. Salat untuk Allah, menyembelih untuk Allah, doa untuk Allah, tawakal hanya kepada Allah. Disitulah kalimat ini akan bermanfaat bagi orang yang mengucapkannya. Bukan sekedar mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah dan yang terakhir nah, ya, yang ketiga kita menempuh sebab-sebab ya untuk ya meringankan musibah atau keluar dari musibah. Misalnya Allah Jalla wa'ala menguji kita dengan kefakiran. Ya sudah. Ya, setelah tadinya kaya kemudian terbakar hartanya, ini musibah dari Allah Azza wa Jalla. Kita hadapi dengan iman, qaddarallahu wa masya'a fa'al, kemudian banyak berdoa, kemudian menempuh sebab, lakukan usaha, usaha semampunya, mastata'tum semampu kalian. Fattakullah mastata'tum. Insyaallah akan dibarokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sakit juga demikian. Ya, kalau penyakit ini kita cari obatnya. Ya. Kesleo ya datang kepada tukang pijat barangkali, ya. Bukan tukang pijat yang melakukan amaliah-amaliah dengan jin dan yang semisalnya, ya. Tukang pijat biasa, ya kan, yang punya keahlian anatomi tubuh barangkali, ya. Atau datang ke rumah sakit atau ke tempat yang lain atau ya diruqyah dengan membaca apa namanya? bacaan-bacaan Al-Qur'an. Ya penyakit apa saja. Ya, seorang sakit dibacakan ayat Al-Qur'an. Ya, ditiupkan kepada tempat yang sakit, memohon kepada Allah kesembuhan, menempuh sebab-sebab. Iya. Fa insyaallah taala dengan itu seorang akan mendapatkan apa namanya? kebaikan. Dan sungguh musibah itu hakikatnya adalah ujian dari Allah Azza wa Jalla. Untuk Allah melihat siapa di antara hamba-hambanya yang paling baik di dalam menghadapi ujian tadi. Nah, dan tentunya yang paling baik menghadapi ujian adalah sekali lagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kewajiban kita adalah mencontoh dan mentoladani beliau alaihi salatu wassalam. Demikian barangkali ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah sedikit yang bisa kita sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.